ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد ابن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين وأصحابه أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Ikhwan kiram, kembali kita akan mengkaji kajian rutin atas kita dari kitab Ma'alim Da'wati Ahli Sunnah. Simbol-simbol dakwah Ahli Sunnah. sebuah tulis ilmiah milik Syekh Abu Bakar Abdul Razak bin Salim bin Ali An-Nahmi hafizahullah taala. Masih pada simbol yang sama sekitar dua pertemuan terakhir jadi dakwah Ahlussunnah adalah dakwah yang memberikan perhatian lebih, perhatian khusus tentang ilmu syar'i. Nah, mereka tidak pernah melebihkan yang lainnya lebih daripada anak ilmu Rutinitas mereka, kesahiran mereka, tradisi dan kebiasaan mereka adalah ilmu. Nah, menuntut ilmu. Sebagaimana yang datang dari Imam Malik bin Dinar kata beliau, "Nah, al-ilmu ibaratnya adalah nah lahmuna wa damuna ilmu ibaratnya adalah darah kami dan daging kami nah artinya sudah satu tubuh dengan ahli sunnah wal jemaah pada pertemuan terakhir sang penulis bawakan kepada kita dari kita baca tentang penyebutan dalil-dalil keutamaan ilmu, kemuliaan orang yang memiliki ilmu. Kemudian sekilas juga telah kita ambil penukilan dari beberapa ulama tentang ilmu. Kita lanjutkan yang masih tersisa dari keutamaan-keutamaan ilmu yang lainnya. Berkata sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razak An-Nahmi Hafizahullah Ta'ala Halaman ke-18 dari cetakan ini wal ilmu inda ahli sunnati yu'tabaru arfa' min al-qarasi wal manasib di mukadimah telah beliau singgung hal ini namun beliau ulangi lagi di sini karena di sini tepatnya ilmu di sisi ahlu sunnah teranggap lebih tinggi daripada kursi dan jabatan nah ilmu lebih lebih lebih mulia daripada itu semuanya Artinya ahlu sunnah wal jamaah tidak memperbutkan kursi. Sebagaimana ahlu dunia memperbutkan kursi. Ya, kursi kepemimpinan. Mereka juga mereka tidak memperbutkan jabatan. Ahlu sunnah jauh dari hal tersebut. Kata sang penulis, "Fa fi sahihaini an Muawiyah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Ma yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid din." Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang Allah kehendaki bagi dia kebaikan, Allah akan fahamkan kepada dia agama. Nah, kebaikan seluruhnya yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Nah, al-ilmu, memahami tentang agama. Ini dalil pertama dari hadis. Yang berikutnya yang kedua, wa fi sahih Muslimin An Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Dan di dalam Sahih Muslim dari Umar Ibn al Khattab semoga Allah meridhoinya dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berkata, Inna Allah yarfa'u bihadal kitabi akwaman wa yadha'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan perantara kitab ini yakni Al-Qur'an sekelompok kaum yang mengangkat derajatnya, meninggikan derajatnya wa serta Allah pun merendahkan ya, dengan perantara kita ini yakni Al-Qur'an ini atau ilmu ini sekelompok kaum yang lain. Ya, ini sebagai bukti dan dalil kepada kita bahwa enam ilmu mengangkat derajat tanpa perlu kita mengejarnya. Ya, sebagian orang di luar sana mereka mau mengejar yang namanya ilmu. Tapi maksud kami mereka mau mengejar yang namanya kursi, jabatan, kepemimpinan, namun bukan dengan jalur yang tepat yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tanpa engkau kejar dengan sekadar engkau menuntut ilmu, Allah akan derajat angkat derajat engkau. Hadis ini memiliki alur cerita bahwasanya Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu ketika itu dia sebagai khalifah. Ketika dia itu nabi sebagai khalifah di zaman kepemimpinannya dia. Seperti biasanya terkadang pemimpin selalu melakukan nah inspeksi mendadak ke wilayah-wilayah kekuasaan dia dia datang ke kota Makkah yang waktu itu sebagai gubernur adalah Abdurrahman bin Nafir. Dia menanyakan ada satu lembah di kota Mekah. Dia mengatakan bahwasanya man istaulaita ala ahli wali. Siapa yang engkau anggap? Nah, siapa yang engkau angkat menjadi wali di di wadi, salah satu tempat di kota Mekah. Dia mengatakan Ibnu Adi Izzah Nah, nama tersebut yang disebutkan oleh Abdurrahman bin Kalau Umar bin Khattab barusan mendengar nama tersebut. Artinya bukan dari kalangan orang yang terkenal. Makanya dia bertanya, Man huwa ibnu Abi Izzah? Siapa itu ibnu Abi Izzah? Dijawab oleh Abdurrahman bin Nafi sebagai seorang gubernur, nah huwa maulan min maulana, dia adalah budak yang dimerdekakan. Budak, artinya adalah dia mantan budak. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terheran-heran. Nah, mengatakan bahwasanya engkau mengangkat mengangkat mantan budak menjadi seorang bupati. Eh, bupati adalah menurut menurut sebagian orang bahwasanya itu adalah posisi penting. Nah, posisi pemimpin yang mengatur urusan kaum muslimin. Namun apakah kau tidak mendapati mendapati nah seseorang yang lebih lebih artinya merdeka statusnya wa mantan budak Kemudian gubernur tersebut mereka menjawab bahwasanya huwa qari'un lil Qur'an wa a'lamu bil faraid. Dia adalah orang yang mahir membaca Al-Qur'an serta memiliki pengetahuan dalam ilmu faraid. Artinya orang tersebut orang alim. Orang itu adalah orang alim, berilmu. Makanya diangkat menjadi salah satu pemimpin di dalam lembah, salah satu lembah di kota Makkah. Sekilas Umar bin Khattab radhiyallahu anhu setelah mendengar jawaban tersebut dia tertunduk sejenak. Kemudian kembali dia mengangkat kepalanya sambil mengucapkan hadis ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa bihi akharin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat dengan perantara kitab ini eh, dengan perantara ilmu sekelompok kaum serta Allah pun merendahkan dengan perantara kitab ini dengan belajar Al-Quran dan belajar ilmu sekelompok kaum yang lain. Jadi Al-Quran atau ilmu mengangkat derajat tanpa perlu kejar. Nah derajat yang tinggi sekedar menuntut ilmu terangkat derajat. Bahkan Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala dalam tafsir ucapan Allah Subhanahu wa taala, "Innal ladhina amanu wa amilus solihat sayaj'alu rahmanu wudda." Orang yang memiliki ilmu Allah Subhanahu wa taala letakkan kecintaan umat manusia pada dirinya. Dan ini kita rasakan. Ada seorang alim ulama datang ke tempat kita, tidak ada hubungan kekerabatan dengan kita, mungkin dari tempat yang sangat jauh. Lain suku dengan kita, lain bangsa dengan kita Baru kali itu kita ketemu dengan dia. Namun ketika kita tahu bahwasanya dia memiliki ilmu dari ilmu-ilmu agama Allah Subhanahu wa taala membuat kita cinta kepada dia, khidmat kepada dia, memenuhi seluruh kebutuhannya, menjamu dia sebagaimana anggota keluarga kita sendiri dari ayat ini. Innalladzina amanu wa amilus solihat sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Sesungguhnya orang-orang yang beriman serta beramal soleh, Allah akan menjadikan pada diri dia kecintaan orang lain dicintai. Itu semuanya bisa didapati, didapati dengan naam memiliki ilmu. Lanjut sang penulis Syekh Abu Bakar Abdul Razzaq An-Nahmi hadithullah taala kata beliau Faqad kana Syekhuna Al-Wadi'i rahimahullah yaqul Dahulunya Syekh Mukbil kata beliau di sini guru kami Beliau pernah mengatakan Nabi terkenal ini masyhur dari rekaman-rekaman kaset beliau yang dinukilkan kepada kita oleh murid-murid senior beliau termasuk di sini boleh dinukilkan kepada kita kata Imam Al-Wadi'i rahimahullah innal karosi la tusawi indi ba'arrah sesungguhnya kursi jabatan tidak nah di sisi aku tidak setara dengan kotoran onta subhanallah beliau merendahkan dunia termasuk merendahkan enam hal-hal yang diperebutkan oleh kebanyakan orang kursi kepemimpinan Tapi menurut Syekh Mukbil tidak tidak lebih daripada enam tidak lebih mulia daripada kotoran kotoran onta menunjukkan bahwasanya sang pembicara yang dimaksud di sini adalah Syekh Mukbil rahimahullahu taala Beliau tidak menganggap perkara duniawi di hadapan beliau. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam merendahkan dunia dengan serendah-rendahnya. Menghinakan dunia dengan sehina-hinanya. Nah, makanya dunia namanya dunia dia dari kata dani. Ah, dani artinya rendah. Langit artinya enam sama, artinya tinggi. Dunia saja secara bahasa artinya adalah rendah. Dun. Rendah dalam hadis dalam sahih Nabi SAW pernah bermajelis dengan para sahabat ridwanullahi alaihi majma'in di suatu pasar terlihat di nah sisi tempat sampah di suatu pasar di kota Madinah terdapat bangkai kambing bangkai dalam keadaan sudah mati, bangkai. Kemudian kambing tersebut pun cacat, salah satu telinganya buntung. Nabi SAW bertanya kepada para sahabat, Man lahu hada bidinar Siapa dari kalian yang mau membeli ini seharga satu dinar? Semuanya terdiam. Nah, sanur Hal mengatakan bahwasanya kami tidak mau. Meskipun dengan seharga satu dinar yang terbilang murah. Ketika Nabi SAW tidak mendapati jawaban dari para sahabat, ya maksud mereka adalah kami tidak mau. Beliau pun mengatakan bahwasanya man lahu hada. Eh bila siapa di antara kalian yang mau ambil ini tanpa perlu bayar, gratis silahkan ambil. Bangkai kambing sudah tergeletak di tempat sampah di salah satu pasar. Silahkan ambil, tidak perlu bayar. Para sahabat pun memberikan jawaban bahwasanya ya Rasulullah karena hayyan karena aiban li sahibi. Ya Rasulullah seandainya seandainya kambing ini dalam keadaan hidup misalnya hanya berupa aib bagi pemiliknya karena cacat dijual pun belum tentu laku. Laku pun mungkin dengan harga yang sangat murah. Nah, puntung sebelah telinganya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nah, la dunya indallahi ahwanu min hada." Sungguh dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih rendah daripada bangkai kambing cacat ini. Nah, dunia yang diperbutkan oleh kebanyakan orang, mayoritas penduduk dunia memperbutkan dunia. Hari-hari mereka yang mereka gunakan hanya mencari dunia. Pagi, petang, siang dan malam hanya cari dunia. Wah, dunia di sisi Allah Subhanahu wa taala tidak ada apa-apanya. Dunia di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada apa-apanya dunia di sisi ahlul ilmi termasuk Syekh Mukbil mengajak nama menerangkan kepada kita bahwasanya bahkan tidak ada harganya lebih rendah daripada kotoran unta wallahul musta'an ini semuanya berbawakan kepada kita bahwasanya nah yang mereka prioritas utamakan terkhususnya para salafun salih ridwanullahi alaihim majma'in serta ulama al-mutaakhirin ulama sunnah yang mereka prioritas utamakan adalah ilmu kita lanjutkan lagi kata beliau Wakana kana yaqulu rahimahullah masih ucapan Syekh Abu Bakar An-Nahmi dahulu juga beliau pernah mengatakan semoga Allah merahmati beliau Syekh Mukbil Al-ilmu ahsan min al-karasi wa ahsan min al-manasib wa ahsan min an-nisa'il jamilat wa ahsan min az-zahab wal fiddah wal warik wa ahsan min al-warik wa ahsan min al-mulk Terkadang juga boleh mengatakan, Insya Allah natlubul ilmu hatta namut. Di catatan kaki terdapat hal tersebut. Terkadang juga Syekh Mukbil rahimahullah taala boleh mengatakan bahwasanya ilmu lebih baik daripada kursi jabatan. Ilmu lebih baik daripada pangkat. Ilmu lebih baik daripada wanita yang cantik jelita. Ilmu lebih baik daripada emas dan perak serta ilmu pula lebih baik daripada kerajaan. Tapi kurang apa perkara duniawi di sini telah disebutkan semua oleh penulis. Nah, maksud kami oleh Syekh Mukbir. Mulai dari jabatan, pangkat, istri yang cantik, kemudian harta benda berupa emas dan perak. Bahkan lebih daripada itu, kerajaan. Orang menjadi seorang raja, dia punya apa yang dia Enam, yang dimiliki oleh penduduk dunia, kerajaan. Namun, kata Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala, ilmu lebih mulia daripada semua itu. Lebih baik daripada semua itu. Karena harta benda duniawi ya barakallahu fikum jami'an sebanyak apapun yang kita miliki, suatu saat kita meninggal yang masuk ke liang lahat kita hanya beberapa cari kain kafan. Cuma itu. Adapun harta benda yang kita kumpulkan mungkin banyak, mungkin saja banyak diperebutkan oleh ahli waris kita. Nah, sebanyak apapun uang yang kita cetak di per nah di kehidupan dunia, barakallahu fikum jami'an, kain kafan kita tidak memiliki saku, tidak bisa dibawa ke alam akhirat tidak bisa membawa uang tidak bisa membawa kendaraan tidak bisa nah, membawa harta benda kain kafan kita tidak memiliki saku dan semuanya ini sang penulis bawakan kepada kita bahwasanya ilmu yang mereka prioritas utamakan. Kemudian ingat baik-baik bahwasanya sampai penulis jadikan ini sebagai simbol, simbol ahlu sunnah wal jamaah ini karakteristik ilmu mereka lebih dahulukan lebih daripada segala-galanya Nah, bahkan ilmu kata beliau di sini, ilmu lebih didahulukan daripada istri yang cantik jelita. Al-Imam Syu'bah rahimahullah taala wa ma adraka ma Syu'bah. Tahu kata yang cantik Syu'bah? Nah, semua ahli sunnah tahu. Abu Bustam, Imam Amirul Mukminin fil hadis. Dia memiliki istri, kemudian dia pernah mengungkapkan keluhannya, curhatannya dia mengatakan bahwasanya apabila Imam Syu'bah kurang lebih maknanya demikian. Eh, apabila suamiku menikah, aku tidak cemburu. Apabila suamiku menikah lagi, aku tidak cemburu karena ketika nah suamiku memberikan jatah waktu kepada istri yang baru, dia akan berikan juga jatah waktu yang sama kepada istri yang lama. Artinya dia akan adil ketika berpoligami. Namun lebih aku cemburu ketika dia sudah duduk di depan buku-buku hadisnya. Kami seluruhnya istri tidak dapat jatah waktu. Nah, artinya ketika sudah ada di hadapan para ulama sunnah, buku-buku hadis, mereka lupa dengan segala sesuatu termasuk istri, lupa saking nikmatnya ilmu. Nah, untuk lanjutan bahkan sebagian mereka datang dari beberapa salaf ikhwan al-kiram nah rihlah pergi menuntut ilmu kemudian meninggal anggota keluarga nah, meninggalkan anggota keluarga mereka istri anak keturunan dengan waktu yang cukup lama dan waktu yang cukup lama datang dari Al Qasim murid Imam Malik murid senior Imam Malik dia mengatakan bahwa Aku pernah duduk di majelisnya Imam Malik. Yakni dia mengatakan bahwasanya aku pergi meninggalkan keluargaku dalam keadaan bayiku masih kecil. Bayiku masih kecil. Aku pergi meninggalkan istri dan seorang anak pergi menuju kota Madinah dan dia dari Mesir. Nah, lama tak datang kabar. Aku pun tidak mengirim kabar, kabar kepada keluargaku. Tiba-tiba datang rombongan haji dari Mesir ingin menuju ke kota Makkah sehingga sempat sempat singgah di kota Madinah di majelis Imam Malik. Rombongan dari Mesir tersebut bertanya, "Afikum Ibnu Qasim, apakah ada di antara kalian yang namanya Ibnu Qasim?" Akhirnya seluruhnya mengisyaratkan kepada aku. Jadi sendiri menceritakan kisah tersebut. Nah, seluruh tangan mengisyaratkan kepada aku. Akhirnya datang seseorang aku tak kenal, tiba-tiba datang memeluk aku dan mencium di antara kedua keningku. Aku bertanya, siapa engkau? Aku adalah anakmu yang aku tinggal dalam keadaan bayi. Nah, dan dia terlihat ternyata sudah besar, sudah dewasa. Artinya dia meninggalkan masih dalam keadaan bayi, belum kembali. Sampai saat itu baru anaknya datang bertemu dengan dia. Nah, dari itu sih termasuk murid senior dari Imam Malik Allah Ta'ala yang mengusung madhab Al-Malikiyah dan masyhur di antara ulama enam Malikiyah. al seperti itu. Mereka meninggalkan anggota keluarga mereka, meninggalkan enam anak dan istri mereka. Demi apa? Demi menuntut ilmu. Bukan seperti sebagian orang, nah mereka meninggalkan harta, nah, mereka meninggalkan istri mereka, meninggalkan anak mereka, mereka meninggalkan keluarga mereka demi apa? Mencari harta. Pergi kerja, pergi merantau untuk mencari dunia. Wa illa, nah ahlu sunnah wal jamaah, mereka meninggalkan anggota keluarga mereka untuk menuntut ilmu. Kata beliau berikutnya, Wa hakata kana halu ulama'ina al-mutaqaddimina rahimahumullah فقد جاء عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله أنه قال لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجال لجالدونا عليها بالسيوف Demikianlah keadaan ulama kami yang terdahulu semoga Allah merahmati mereka. Telah datang dari Imam Ahmad bin Hanbal semoga Allah merahmatinya. Dia pernah berkata, seandainya para raja-raja mengetahui, seandainya putra-putri raja-raja mengetahui apa yang kami berada di atasnya berupa kelezatan menuntut ilmu, niscaya mereka akan merebutnya dari kami dengan cara mengangkat senjata. Hanya mereka tidak tahu. Tidak tahu bahwasanya nah, menuntut ilmu adalah lezat. Menuntut ilmu adalah lezat. Tak tertandingi. Bahkan dari apa yang telah kita baca dari ungkapan Imam Nah, Mukbil Rahmatullahi Alaih Kurang apa perkara dunia yang boleh disebutkan di sini? Harta benda seperti emas dan perak. Nah, peringatan paling tinggi kata Imam Ibnul Jauzi, perempuan, bahkan yang Jamila cantik jelita. Nah, kurang apa boleh disebutkan juga tentang perkara dunia duniawiya seperti pangkat, jabatan, kursi yang dihormati oleh banyak orang. Beliau bagian balikan akhir beliau tambahkan lagi bahkan kerajaan seandainya. Seandainya pun kerajaan diserahkan kepada kita. Nah, sejujurnya beliau katakan bahwasanya ilmu masih lebih dekat ilmu tak tertandingi. Bahkan Imam As-Suyuti dengan keadaan dia yang sufi dia mengungkapkan dalam bait syair dia yang kurang lebih bunyinya bahwasanya ketika aku mencari satu permasalahan di buku-buku hadis. Nah, butuh waktu yang tidak gampang, cari sana, cari sini, buka lembaran kertas, buka lembaran kertas ini. Hari ini belum dapat, besok berusaha lagi dan ketika dia dapat apa yang dia cari entahnya nah misalnya kalam ulama atau hadis Rasulullah SAW dan dia dapat nah dia mengatakan bahwasanya aku keluar ke luar rumah sambil mengambil pedang dan menari-nari artinya gembira ria dia, dia, dia ucapkan tersebut dengan dengan terus terang dikarenakan dia adalah sufi dia memboleh, mem, membolehkan tentang menari nah ini kita kita gambarkan bahwasanya saking gembiranya orang tersebut seperti itu yang dilakukan Demikian juga Imam Muslim rahimahullah taala yang membuat dia sampai mengakhiri hidupnya disebutkan pada suatu malam bahwasanya dia sedang sedang menulis hadis mulai dari Ba'da Isya. Kemudian anggota keluarganya datangkan kepada dia kurma beberapa keranjang. Buah kurma beberapa keranjang. Hadiah dari sebagian orang dari sebagai muhsin ini berbuat baik kepada Imam Muslim. Dia datangkan kepada dia beberapa kerajaan di ruang belajarnya Imam Muslim. <coughs> Nah, sambil menulis hadis dia makan buah kurma. Sambil menulis hadis dia makan buah kurma. Dia tidak pedulikan apa yang ada di samping dia. al dia menulis. Hanya hadis yang ada di kepalanya dia. Nah, menjelang pagi hari tak sadar dia lihat bahwasanya dua keranjang kurma sudah habis. Tidak sadar dia makan. Nah, sambil menulis hadis. ter terpalingkan makan buah kurma dari nikmatnya menulis hadis dan disebutkan bahwasanya itulah sebab dia meninggal dunia karena terlalu banyak makan nadat yang panas rahimahullah taala ini semuanya motivasi bagi kita barakallahu fikum jami'an bahwa nah seperti inilah ahli sunnah wal jamaah hendaknya mencintai ilmu hendaknya masukkan dalam benak kita nah cinta kepada ilmu kalau belum ada kecintaan kepada ilmu bahaya ila jangan cuma mengaku sekedar kita adalah ahlu sunnah. Pak. Ahlu sunnah ciri khas mereka adalah menuntut ilmu. Keseharian mereka, rutinitas mereka adalah mencari ilmu. Kita tidak tahu tradisi yang lain daripada para penuntut ilmu terdahulu dari kalangan salaf kecuali ini. Nah, berkecimpung dalam ilmu. Pagi mereka menceritakan ilmu, siang mereka menceritakan ilmu, dan seterusnya. Dan ini pun kita dapati barakallahu fikum jami'an dihidupkan di Naam <clears throat> Markis Damaj di majelisnya Syekh Mukbil dan dilanjutkan oleh Syekh Yahya Habibullah Ta'ala bahwa dimanapun dan kapanpun ketika di situ ada perkumpulan yang diperbincangkan adalah ilmu bahkan kita dapati juga ini dari masyayikh-masyayikh misalnya dalam satu undangan hidangan makanan nah mereka tidak menceritakan apa makanan yang akan disajikan oleh si tuan rumah apa perkembangan misalnya politik, ekonomi, sosial tidak yang mereka perbincangkan adalah ilmu masing-masing orang mendapatkan giliran ayo kamu wahai fulan setorkan hadis satu ayo fulan kamu apa nah eh, keadaan perawi ini dan itu sambil menunggu hidangan makanan disiapkan memperbincangkan ilmu subhanallah dalam majelis mereka di masjid dalam perjalanan mereka dari masjid pulang ke rumah kemudian dalam enam hidangan makanan juga yang mereka perbincangkan adalah ilmu bahkan datang dari seorang salah pemilu namanya saking <clears throat> pedulinya dia dengan ilmu dia tidak mau terlewatkan dalam dalam waktu dia kecuali dia mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. dan tidak mau nam terlewatkan dalam waktu keseharian dia kecuali ada manfaat yang dia ambil. Sampai-sampai saking cerdasnya ketika dia masuk ke kamar mandi dia mengatakan bahwa dalam kamar mandi seseorang tidak bisa membaca hadis. Namun dia perintahkan anaknya untuk wahai fulan selama aku buang hajat di dalam ruangan kamar mandi bacakan aku hadis dari luar. Aku buang hajat aku sambil dengar. Nah, saking saking menjaganya waktu demi ilmu yang ingin dia dapatkan. Kata beliau berikutnya wakada wakada al Hasan al-Basri rahimahullah dan juga datang yang serupa dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah. Nah, datang dari Imam Ahmad, datang juga dari Hasan al-Basri. La ya'lamul muluk wa abna'ul muluk manahnu fihi al-liddati lajaladuna 'alaiha bisyuyuk. Seandainya para raja-raja serta putra-putri para raja-raja mengetahui apa yang kami miliki tentang kelezatan menuntut ilmu niscaya mereka akan merebutnya dari kami dengan mengangkat senjata. Ya, gambaran dari para ulama bahwasanya ilmu adalah lezat, ilmu adalah nikmat. Beliau bahkan kepada kita baca syiah kita akan baca. Wahaluhum ma'al ilmi kama qala syair dan keadaan mereka bersama dengan ilmu sebagaimana berkata seorang penyair Radina kismat al-jabbari fina lana ilmun walil juhali malu fa izzul mali yafna an qaribin wa izzul ilmi bakin la yazalu Sahih apa yang dikatakan oleh Pet pemilik bait syair ini Kami ridho pembagian al-jabbar nama Allah Eh, kami ribut, ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala kepada kami. Apa pembagian Allah? Bagi kami ilmu dan bagi orang-orang jahil harta. Nah, artinya dua hal ini terkadang pada sebagian orang sulit untuk terkumpul. Apa itu? Ilmu dan harta. Ilmu dan harta. Untuk menggabungkan dua-duanya pada satu sosok orang. Oke. Taruhlah ada Mungkin jarang. Seperti kata Imam Sofyan Ats-Tsauri rahimahullah taala, dia mengatakan bahwa nah kata juga dari Imam Syu'bah yang ucapan yang sama, man tolaba ilma aflas atau nah, man tolaba ilma al-hadis aflas. Barang siapa yang menuntut ilmu hadis dia akan bangkrut. Wallahi bangkrut. Dia meninggalkan perniagaannya, karena untuk mencari ilmu disibukkan juga dengan mencari dunia akan terbengkalai salah satunya atau bisa jadi dua-duanya. Fokus pada satu, fokus pada harta, engkau tidak akan dapat ilmu. Fokus pada ilmu, engkau tidak akan dapat harta. Makanya Imam Malik rahimahullah taala beliau mengatakan bahwasanya al-halul aliyah inda tulabil ilmi halatul fakr. Hal yang paling mapan atau nah, ha, keadaan yang paling tepat bagi penuntut ilmu adalah keadaan kefakiran itu yang sangat menunjang. Oh, ilah, kalau dia punya harta, kemudian ingin menuntut ilmu akan tersibukkan. Mencari harta butuh waktu. Sudah dapat butuh dihitung. Nam ingin dikeluarkan ke tempat lain lagi butuh waktu. Lalu tidak ada waktu untuk menuntut ilmu ketika tersibukkan dengan harta. Dan ini keadaan para ulama kita Allahi alaihi majmuh. Bahkan tadi Imam Syu'bah rahimahullah taala, "Talabtul hadith hatta bi'tu qadra ummi." aku menuntut hadis sampai aku bangkrut sampai aku butuh untuk menjual sampai-sampai aku butuh menjual panci ibuku Namun ini kata Imam Syukbar rahimahullah ta'ala. Dan apa jadinya setelah setelah keadaan kemiskinan yang dia lewati untuk mencari ilmu, jadilah dia imam. Imam fil hadis. Nah, Imam Syukbar rahimahullah ta'ala. Maka Imam Malik juga rahimahullah ta'ala. Beliau sampai-sampai butuh untuk nah, membongkar sebagian rumah beliau. Diambil sebagian kayu, kemudian dijual. Demi apa? Untuk membeli kertas. Demi untuk bisa menulis hadis. rahmatullahi taala alaihi majma'in. Wa qala akhar dan berkata sebagian yang lainnya. Atau kita belum artikan yang di bawah. Faizul faizul mali yafna an qaribin. Kemuliaan harta akan sirna dengan waktu yang sangat singkat. Wa izul ilmi bakin wala yazalu. Sedangkan kemuliaan ilmu akan tetap ada dan tidak akan sirna. Nah, ini semacam muhakama perbandingan antara ilmu dan harta. Nah, ilmu tidak ada tandingannya. Baiklah harta yang diagung-agungkan oleh barakallahu fikum jami'an yang diagung-agungkan oleh ahli dunia wa ila Allah dunia tidak ada apa apa Di sisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dunia tidak ada apa apa Di sisi ashabul hadis, di sisi para penuntut ilmu tidak ada apa-apanya. Wakala akhir dan berkata sebagian yang lainnya, In sahibna mulu katahu alaina wastakhaffu kibran bihaqqil jalisi. In sahibna tujar sirna ila dun ya wasirna liiddil liaddil liaddil fudusi. Falasimna al-buyuta nastakhriju al ma wa namla'u bihi butunat turusi. Ini juga bait, bait syair yang masih memuliakan ilmu. Kata dia di sini, Seandainya kami duduk dengan para raja-raja, mereka akan menyesatkan kami. Tahu alaina. Bukan cuma sekedar menyesatkan. Lebih daripada itu, wastakhaffu kibrun bihaqqil jalisi. Mereka pun sombong dan angkuh terhadap orang-orang yang duduk di sekitaran mereka. Mereka menganggap bahwa mereka adalah raja, pemimpin, punya segala-galanya. Orang yang datang mendekat kepada mereka selalu tempatnya posisi di bawah, rendah, mereka lebih di atas. <clears throat> Makanya kita Imam Malik rahimahullah taala nah <clears throat> Innal ulama bibabil innal ulama bibabil muluk atau bibabil ruasa fabisal ulama wa innal muluk bibabil ulama fanikmal muluk nah maknanya demikian kata beliau apabila ada para ulama yang bertengger di depan pintu para pemimpin itu adalah sejelek-jelek ulama. Namun apabila ada para pemimpin yang bertengger di depan pintu rumah para ulama itu adalah sebaik-baik para pemimpin. Nah, artinya para ulama datang mendekat kepada pemimpin tidak ada tidak bukan mereka mencari dunia, mencari nah, nafkah, mencari harta. Itu mereka inginkan di hadapan para raja-raja. Karena cuman cuman itu yang ada di para raja-raja. Raja-raja tidak ada ilmu. Arti nah, ketika ulama datang menghadap ke pintu para pemimpin berarti itu adalah sejelek-jelek ulama. Namun kebalikannya, apabila para pemimpin yang ada di depan pintu para ulama berarti itu adalah sebaik-baik pemimpin. Karena para ulama di depan pintu mereka tidak ada lain kecuali ilmu. Itu yang mereka kasih. Mereka tidak punya harta. Raja ketika datang di depan pintu rumah para ulama bukan bukan harta yang mereka cari. Yang mereka cari adalah ilmu. Oleh karena itu sebaik-baik para pemimpin. Wa in sahibna tujar sirna ila dunya wa sirna adil fulusi. Dan apabila kami berteman dengan para pedagang, kalau begitu kita akan menuju kepada dunia. Karena yang kami lakukan hanya menghitung-hitung harta dan hitung-hitung fulus, adil fulus. Ini pertemanan yang jelek. Berteman dengan raja-raja, mereka menyesatkan kami. Berteman dengan nah, para pedagang, ahlu dunia, Kerjanya hanya menghitung harta. Falazimnal buyuta nastakhrijul il ma wa namla'u bihi butuna turus. Akhirnya kami melazimi menetapi rumah-rumah kami mengeluarkan ilmu. Akhirnya kami bisa memenuhi nah lembaran-lembaran kertas ya, dengan ilmu. Ya, semuanya di sini menyebutkan tentang keunggulan ilmu lebih daripada yang lainnya. Wa qala dan berkata yang lainnya. Ini disebutkan oleh Imam Syafi'i bait syair ini disandarkan kepada Imam Syafi'i. Kita baca dulu kemudian di akhir kita artikan karena panjang. Sahri li tankihil ulumi ala dhuli min wasli ghaniyatin wa tuli inati wa tamayuli turban turban wa tamayuli turban li hilli uwaisa ahla wa ashha min mudamati saki wa sariru aqlami ala awraqiha min ad daukati lil ushaki alad min al fatati liduffiha nakri la alqar ramli an awraki abitu sahrani duja wa wa, wa nabituhu nauman wa nabki ba'da dhalika lihaki nah bait ini disebutkan kepada alimah Syafi'i rahimahullah sahri eh, bergadangku untuk mencari-cari ilmu lebih lezat kata Imam Syafi'i lebih lezat dibanding gonia wanita kaya raya watuli inaki ini gambaran tentang naam wanita yang cantik jelita memiliki leher yang panjang Alvin kata pada di sini bahwasanya wanita secantik apapun, wanita sekaya apapun, namun ilmu masih lebih lezat dibanding mereka wa turban li hulli uwaisah ya, ungkapan bahwasanya eh, menulis-nulis atau nah, membuka-buka lembaran kita mencari sesuatu yang ingin dicari berupa ilmu yang uwaiso ilmu yang susah yang sulit yang berat namun itu semuanya ahla wa ashha min mudamati saki itu semuanya lebih manis lebih lezat dibanding dengan nah wanita yang memiliki jenjang kaki yang tinggi ya, gambaran tentang kecantikannya keelokannya wa sururi aklami ala awrakiha surir nam jalannya pena bunyi yang ringan ketika pena berjalan di atas kertas itu lebih manis daripada orang yang dimabuk asmara yang memiliki kekasih yang dia cinta dan sayang kepadanya nah mungkin menurut mereka lezat manis hanya saja bermainnya pulpenku di atas kertasku kata Imam Syafi'i lebih manis. Walatu min naqdil fatati lidufiha bahkan lebih manis juga daripada tabuhan gadis muda belia di rebananya. Nakri al-kiram an awraqi masih lebih manis tulisan pulpenku di atas kertas lembaran-lembaran kertasku. Aabitu sarani duja wa nabituhu nauman bagi ibadah ba'da kali haki Ini semuanya menyebutkan tentang keutamaan ilmu. Bahkan di sini lebih spesifik bahwasanya ilmu lebih lebih manis, lebih lezat, lebih nikmat. Nah, lebih enak dari gambaran-gambaran tentang wanita duniawiyah wallahu taala alam bisawab. Masih tersisa dua alinea dalam enam simbol ahli sunnah tentang menuntut ilmu syar'i dan insyaallah kita akan take Eh, lanjutkan pada lain waktu.